Ketika bisnis, saya yakin banyak dari Anda ketika lebaran ataupun tahun baru semuanya pergi ke Bali untuk menikmati liburan Anda. Dan Bali menjadi begitu padat, semuanya macet, makanan susah, penerbangan sulit, dan semuanya serba porak-poranda karena terlalu banyak orang pergi ke tujuan yang sama pada saat dan waktu yang sama pula. Nah seorang teman saya tanya Pak San, Pak San kemana? Saya bilang saya lagi di rumah, tidak kemana-mana ya. Saya ngerjain beberapa pekerjaan di rumah dan berpikir ya. Kadang-kadang kita perlu berlaku yang berbeda dengan orang lain. Mungkin pada saat liburan Anda di rumah saja bersih-bersih rumah, bongkar lemari Anda, bongkar meja kerja Anda, menyusun bisnis Anda dari rumah, atau Anda pergi ke tempat lain yang bukan tujuan wisata. Misalkan ke Bandung, ada seorang tante kakek atau nenek ya ataupun famili Anda lalu pergi ke kota yang bukan tempat tujuan wisata ada jalan-jalan di sana ya. Tidak harus menikmati matahari dan pantai gitu ya. Atau mungkin Sebaiknya Anda pergi ke kantor untuk bersih-bersih ketika tidak ada orang di kantor. Anda bisa menata ruang kerja Anda dengan lebih baik, membuat nantinya ketika masuk kerja Anda lebih semangat lagi. Atau bahkan Anda bekerja ketika orang lain pada berlibur, Anda bekerja. Karena Anda bekerja keras pada saat liburan, maka Anda bisa membebaskan waktu Anda pada saat yang bukan liburan. Sehingga ketika bukan liburan, Anda pergi ke Bali dan menikmati pantai dengan lebih enak. Mitra bisnis, kita selalu terpengaruh dan terkukung pada sebuah kata kebiasaan. Ya kebiasaan kalau libur ke Bali gitu. Lalu bagaimana kalau kita melakukan deviasi atau pindah? dan tidak melakukan hal yang menjadi kebiasaan orang banyak. Dengan itu kita bisa menikmati dengan lebih baik, kita bisa bekerja dengan lebih efektif, dan kita bisa menikmati lebih banyak daripada orang lain. Setelah bisnis, saya telah disantoso dengan bisnis wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.